Adapun setelahnya beliau mengatakan Majlis kita ini adalah majlis yang terakhir dari daurah yang baik ini. Di markis yang baik ini. Dan oleh karena masih tersisa beberapa jumlah yang cukup ya. dalam kitab Mu'taqad ini maka beliau mengatakan kita perlu untuk memperingkasnya di majelis ini بإذن الله تعالى قال الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله تعالى والمرجئة ظلال والمرجئة ظلال والقدرية المبتدعة ظلال فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر وأن الجهمية كفار وأن الرافضة رفضوا الإسلام والخوارج مراك المرجئة ظلال المرجئة اسم فاعل من الإرجاء ويأتي على معنيين إحداهما يأتي على معنين في اللغة إحداهما التأخير قال تعالى قالوا أرجه وأخاه أي أخرهما والمعنى الثاني إعطاء الرجاء تقول أرجيت فلانا تريد أنك أعطيته الرجاء فيجوز أن تكون تسمية هذه الفرقة مأخوذة من المعنى الأول لأنهم يؤخرون العمل عن النية وعقد القلب ويجوز أن تكون مأخوذة من المعنى الثاني لأنهم كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة فقد كانوا يعطون الفاجر الرجاء في ثواب الله العمل عن مسمى الإيمان يعني إرجاء يعني تأخير Beliau hafizahullah mengatakan berkata dua imam yang mulia Abu Zur'ah dan Abu Hatim rahimahumullah Dan murjiah itu adalah orang-orang sesat. Dan qadariyah adalah ahli bid'ah yang sesat. Maka siapa saja dari mereka yang mengingkari bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadinya maka dia orang yang kafir. Dan bahwasanya orang-orang Jahmiyah itu adalah orang-orang kafir dan bahwasanya orang-orang Rafidah itu adalah orang-orang yang menolak Islam dan orang-orang Khawarij itu adalah orang-orang yang ini keluar Kemudian beliau hafizallahu menerangkan tentang kalimat al-murji'ah. Dia adalah isim fa'il dari al-irja' yang di dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Yang pertama adalah at-ta'khir. Sebagaimana dalam firman Allah taala qalu arjih wa akha ay akhirhuma. Mereka berkata, ini akhirkanlah keduanya yakni Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam. Kemudian makna yang kedua adalah i'ta'ur raja, memberikan harapan. Seperti perkataanmu arjaitu fulanan artinya kamu memberikan kepada si fulan itu harapan. Maka kata al-murji'ah di sini dinamakan murji'ah diambil dari makna yang pertama dikarenakan mereka mengakhirkan amalan dari nama iman sehingga mereka tidak memasukkan amal itu sebagai bagian dari iman dengan makna yang kedua maka kata murjiah itu artinya mereka berkeyakinan bahwa tidaklah membahayakan dengan adanya iman seseorang kemaksiatan. Sebagaimana tidak ada manfaatnya dengan adanya kekufuran suatu ketaatan. Sehingga mereka memberikan kepada orang yang fajir yaitu harapan dalam pahala dari Allah Subhanahu wa taala. وفي الاصطلاح هم من يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان يقال لهم مرجئة وهم على قسمين المرجئة من الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط فلا يدخلون فيه القول والاعتقاد ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فيستوي عندهم البر والفاجر والتقي والغوي والظالم والمظلوم والمؤمن والكافر وهذا تكذيب للقرآن والسنة وإجماع السلف Adapun dalam istilah Murjiah itu adalah orang-orang yang mengakhirkan amal dari nama iman. Tidak memasukkan amal dalam keimanan. Sehingga mereka disebut dengan murji'ah. Dan mereka ini ada dua bagian. Ada yang murji'ah itu dari kalangan Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah atas diri saja, pembenaran dalam hati saja. Mereka tidak memasukkan di dalamnya perkataan dan i'tiqad keyakinan. Sehingga bagi mereka tidak membahayakan dengan adanya iman dosa apapun. Sebagaimana tidak ada manfaat dengan adanya kekufuran ketaatan apapun. Sehingga mereka menganggap sama orang yang bar yang baik dengan orang yang fajir. Orang yang bertakwa dengan orang yang tersesat Orang yang zalim dengan orang yang dizalimi, orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Dan ini adalah pendustaan terhadap Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'us salaf. النوع الثاني المرجئة المتوسطة وتسمى بمرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالعمل واعتقاد بالقلب الذين يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب فلا يدخل العمل عندهم في مسمى الإيمان بل يرون الأعمال من مكملاته وعلى هذا فلا يزيد الإيمان عندهم ولا ينقص وهذا باطل وعلى هذا فهذه الطائفة عندها انحراف وضلال Dan yang kedua adalah murjiah yang mutawassitah. Dikenal juga dengan sebutan murjiatul fuqaha. Murjiannya ahli fikih. Yang mengatakan bahwasanya iman itu hanyalah perkataan lisan dan i'tiqad keyakinan dalam hati. Amal menurut mereka tidak masuk dalam pengertian iman. Sehingga mereka menganggap amal itu adalah hanya penyempurna daripada keimanan. Maka bagi mereka iman itu tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Dan ini adalah keyakinan yang batil yang menjadi dasar penyimpangan dan kesesatan. والقدرية المبتدعة ضلال القدرية نسبة إلى القدر وسموا قدرية لأنهم نفوا القدر وقالوا الأمر وقالوا الأمر أنف وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها فإذا وقعت علم علمها الله سبحانه وتعالى وأول من قال بهذه المقالة هو معبد هو معبد الجهني كما في صحيح مسلم هذه البدعة القدرية مركبة من أمرين الأولى إنكار علم الله السابق بالحوادث والثانية أن العبد هو الذي أوجد فعل نفسه إذا القدرية على قسمين الأولى هم الغلاة المنكرون لعلم الله بالأشياء وكتابته إياها في اللوح المحفوظ ويقولون الأمر إنما هو أنف جديد لا يعلم الله الخير حتى يقع ولا يعلم الشر حتى يقع فهؤلاء هم الذين صاح بهم السلف وكفروهم فقال الشافعي فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظر القدرية بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا وهذه الفرقة أيها الإخوة انقرضت كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره Kemudian perkataan beliau dan Qadariyah itu adalah kelompok yang termasuk dari ahli bid'ah dan sesat qadariyah adalah nisbah kepada al-qadar dinamakan demikian dikarenakan mereka menafikan yang namanya al-qadar yaitu takdir sehingga segala urusan itu bagi mereka adalah unuf yaitu sesuatu yang baru dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Ketika sesuatu itu sudah terjadi, barulah Allah Ta'ala mengetahuinya. Dan orang yang pertama berkata seperti ini adalah Ma'bad al-Juhani, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan bid'ah qadariyah ini gabungan dari dua perkara. Yang pertama adalah gabungan dari pengingkaran terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu sebelum adanya sesuatu. Yang kedua adalah mengingkari atau meyakini bahwasanya hamba itu yang mewujudkan perbuatannya sendiri. Sehingga dari sini qadariyah itu ada dua macam. Ada yang al-ghula yang ekstrim yang mana mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu dan juga mengingkari Alkitabah, pencatatan segala sesuatu itu di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Menganggap bahwasanya segala urusan ini adalah unuf, yaitu jadi baru. Allah Ta'ala tidak mengetahui kebaikan sampai kebaikan itu terjadi terlebih dahulu. Begitu pula tidak mengetahui kejelekan sampai kejelekan itu terjadi terlebih dahulu. Mereka inilah yang para salaf rahimahumullah ini mengingkari mereka dan mengkafirkan mereka. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Nadhirul qadariyah bil ilm." Debatlah orang qadariyah itu dengan ilmu. Fa in aqarru bihi khusimu. Bila mereka mengakui akan adanya ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, maka mereka akan terbantahkan. Dan bila mereka mengingkarinya, maka mereka akan kufur. Dan kelompok Qadariyah yang pertama ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ini telah uh, punah. الفرقة الثانية وهم القدرية المتوسطة وهم الذين أنكروا عموم خلق الله ومشيئته وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه والله يخلق الخير ولا يخلق الشر وهؤلاء هم المعتزلة وغيرهم ولا تزال منهم بقية وهؤلاء مبتدعة ضلال لأن مذهبهم هذا باطل بالكتاب والسنة وإجماع السلف والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر فأعمال العباد هي مخلوقة لله سبحانه وتعالى Kelompok yang kedua adalah Al-Qadariyah Al-Mutawassitah Qadariyah yang pertengahan Yang mereka mengingkari umumah khalqillah. Ini bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu. Dan juga mengingkari masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini bahwasanya manusia itu yang menciptakan perbuatannya sendiri. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang menciptakan kebaikan dan tidak menciptakan kejelekan. Mereka ini adalah kelompok Mu'tazilah dan yang selainnya. Yang mana pengikut mereka masih ada. Ini tidak punah. Dan mereka ini adalah ahli bid'ah yang sesat. Madhab mereka ini, madhab yang batil berdasarkan Alkitab, Al-Quran Al-Karim dan juga As-Sunnah dan ijma' salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Dan juga dia berfirman inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Sehingga amalan hamba itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. والجهمية كفار قال أبو زرعة وأبو حاتم رحمهم الله والجهمية كفار الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان الترمذي السبرقندي وكان قتله على يدي أسلم أو سلم بن أحوز على يدي سلم بن أحوز بأصبهان وكان الجهم قد تبنى آراء الجعد بن درهم والتي هي تعطيل صفات الله والقول بخلق القرآن ثم زاد القول بالجبر وأن الإنسان مجبور والقول بأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والقول بأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل بالله فقط والقول بفناء الجنة والنار وأن علم الله حادث إذا مذهب الجهمية في الصفات معطلة وفي الإيمان مرجئة وفي الحكم على مرتكب الكبيرة وعيدية يعني يستدلون بآيات الوعيد ويتركون آيات الوعد وقد كفرهم السلف قبل هذين الإمامين وأخرجوهم من دائرة الإسلام قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم خمسون في ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان عشر من العلماء في البلدان أي الإمام قد حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني وقال ابن القيم رحمه الله في النونية وهو يتكلم على مذهب الجهمية الفاسد الباطل وأنه من من قال به خرج عن دائرة الإسلام قال جيم جيم وجيم ثم جيم معهما كم جيمات ثلاثة جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزان مقرونة مع أحرف بوزان يعني هي ما يعني ال... هذا الحروف الثلاثة مقرونة بكلماتها جبر جبر وإرجاء وجيم تجهم جبر وإرجاء وجيم تجهم فتأمل المجموع في الميزان فاحكم بطالعها لمن حصلت له بخلاصه من ربقة الإيمان يقول ابن القيم رحمه الله هؤلاء الجهمية جمعوا بين الجبر والتجهم والإرجاء ثلاث جيمات جبر جبر فيها جيم وتجهم فيها جيم وإرجاء فيها جيم ثلاث جيمات والجيم الرابعة جيم جهنم وانشق عن هذا المذهب مذهب المعتزلة والأشاعرة والماتريدية Kemudian beliau hafizullah mengatakan bahwasanya perkataan penulis rahimallah wal jahmiyatu wal jahmiyatu kufar dan al jahmiyah itu adalah orang-orang kafir al jahmiyah adalah pengikut Jaham bin Sufwan At-Tirmidzi As-Samarqandi yang mana dia telah dibunuh di tangan Salam bin Ahwaz atau Aslam bin Ahwaz Salam Al-Asbahan dan dia mengadopsi pemikirannya dari Ja'ad bin Dirham yaitu dalam mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk dan juga berkeyakinan tentang aljabar yaitu bahwasanya manusia itu majburun ini tidak memiliki pilihan dalam perbuatannya dan juga berkeyakinan bahwasanya iman hanyalah mengenal Allah Subhanahu wa taala saja sedangkan kufur adalah al-jahlu billah tidak ada yang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka berkeyakinan tentang fananya al-jannah dan an-nar. Bahwa surga dan neraka itu tidak kekal. Dan juga meyakini bahwasanya ilmu Allah itu hadis, sesuatu yang baru. Sehingga mazhab mereka dalam sifat-sifat Allah adalah mu'attilah yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Di dalam perkara iman, mereka adalah murjiah. Dan mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan keyakinan al-wa'idiyah yaitu hanya menyebutkan ayat-ayat tentang wa'id, ancaman-ancaman dan meninggalkan ayat-ayat tentang wa'ad janji ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan as-salaf dahulu telah mengkafirkan mereka ini. Sebelum dua imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim rahimahumullah mengatakan perkataannya ini. Dan salaf dahulu telah mengeluarkan mereka dari daerah Islam. Ini bahwasanya mereka bukan lagi orang Islam. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dan sungguh telah menyatakan kekafiran mereka 50 kali 10 jadi 500 dari ulama di berbagai macam negeri. Dan Allah Lakai telah menghikayatkan itu dari mereka bahkan sebelumnya telah menghikayatkan juga Al-Tabrani dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam nunianya berbicara tentang madhab Jahmiyah yang rusak dan batil ini dan bahwasanya siapa yang mengikuti pendapat mereka maka dia akan keluar dari Islam. Beliau mengatakan jimun wa jimun thumma jimu ma'huma. Jim dan jim kemudian jim bersama keduanya. Ini ada tiga jim makrunatun ma'a ahrufin biwizan biwizan biwizan biwizan biwizan ini digandengkan dengan kalimat-kalimatnya dengan timbangan yaitu jabrun wa irja'un wa jimu kata jabr irja' dan jim pada tajahum. Fata'ammalil majmu'a fil mizan. Maka perhatikanlah kumpulannya dalam timbangan. Fahkum bi tali'iha liman haslat lahu bi khalasihi min ribqatil iman. Maka hukumilah pada kenampakannya itu bagi orang yang dihasilkan padanya ini semua bahwasanya dia telah keluar dari daerah iman maka mereka Jahmiyah ini mengumpulkan keyakinan al-jabr at-tajahum dan al-irja tiga jim terkumpul dalam tiga kalimat ini Pada kata al-jabr di situ ada huruf jim. Pada kata at-tajahum di situ ada huruf jim. Juga pada kata al-ilja di situ ada huruf jim. Dan jim yang keempat adalah jim jahannam. Dan pecahan dari Jahmiyah ini adalah Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. وأن الرافضة رفضوا الإسلام وأن الرافضة رفضوا الإسلام الرافضة من الرفض ورفض الشيء تركه وقيل إن أول من سماهم بذلك زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رحمه الله ولهذا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في مقالاته كان زيد بن علي يفضل عليا على سائر الصحابة ويتولى أبا بكر وعمر ويرى الخروج على الأئمة فلما ظهر في الكوفة في أصحابه الذين بايعوه سمع من بعضهم الطعن في أبي بكر وعمر فأنكر ذلك عليهم فتفرق عنه الذين بايعوه فقال لهم رفضتموني فسموا رافضه وقيل هم الذين رفضوا أكثر الصحابة ورفضوا الدين ولهذا لما قيل الإمام أحمد من الرافضي فقال الذي يسب أبا بكر وعمر وأصل الرفض من المنافقين والزنادقة فإنه ابتدعه عبد الله ابن سبأ اليهودي وأظهر الغلو في علي بن أبي طالب وادعى فيه العصمة وكما قال شيخ الإسلام أمة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة بل هم من أعظم الطوائف كذبا وجهلا ودينهم يدخل على المسلمين كل زنديق ومرتد إلى آخر كلامه كما في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 71 و400 ومن أراد التزود يرجع إلى كتب الفرق Kemudian perkataan Imam Abu Zur'a dan Abu Hatim rahimahumullah yang berikutnya adalah wa anna wa anna rafidah rafadul Islam dan bahwasanya rafidah itu orang-orang yang menolak Islam. Ar-rafidah berasal dari kata ar-rafid Rafadha syai artinya terkuhu. Meninggalkan sesuatu. Ada yang berkata bahwasanya orang yang pertama kali menamai mereka dengan Rafidah adalah Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib rahimahullah. Karena itulah Abul Hasan al Ashari dalam maqalatnya dia mengatakan dahulu Zaid bin Ali lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu di atas sahabat-sahabat yang lainnya. Dan dia menampakkan wala kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan dia berpandangan ini bolehnya memberontak kepada pemimpin. Ketika nampak di Kufah para pengikutnya dia mendengar dari sebagian mereka celaan terhadap Abu Bakar dan Umar, maka dia pun mengingkari itu dari mereka. Maka orang-orang yang sebelumnya mengikutinya memisahkan diri darinya dan kemudian dia berkata kepada mereka, "Rafat tumuni, kalian telah meninggalkan aku." Dari situlah mereka dinamakan dengan Rafidah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya mereka dinamakan Rafidah dikarenakan mereka rafadu aktsaras sahaba yang meninggalkan kebanyakan dari sahabat radhiyallahu anhum dan juga rafadu ad-din meninggalkan agama ini ketika dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah siapakah ar-rafidhi itu maka beliau mengatakan dia adalah orang yang mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan asal kata Arafud ini atau keyakinan Arafud ini adalah dari kaum munafikin dan az-zanadiqah yang dimulai ajarannya oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang menampakkan sikap gulu terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan menganggap bahwasanya dirinya adalah maksum Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya Rafidah adalah umat yang tidak punya akal yang jelas dan tidak punya nakal dalil yang sahih dan tidak punya agama yang diterima dan tidak punya dunia yang tertolong. Bahkan mereka adalah kelompok yang paling besar kedustaannya dan kejahilannya. Dan mana Eh, agama mereka itu mengumpulkan segala bentuk kezindikan dan kemurtadan. Bisa dilihat Majmu' al-Fatawa di jilid yang keempat halaman 471. Dan siapa yang ingin keterangan tambahan tentang perkara ini bisa dia lihat dalam kutub al-Firaq. Kitab-kitab yang mengumpulkan tentang sejarah kelompok-kelompok yang ada. والخوارج مراق والخوارج مراق الخوارج جمع خارجة من الخروج من الخروج عن الشيء وهو ترك الطريق ومنه الخروج ومنه الخروج عن الطريق وهو الانحراف عنه يمنة أو يسرة وأما في الشرع فهم كل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة واشتهر بهذا اللقب جماعة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن كانوا معه في معركة صفين وحملوه على على قبول التحكيم ثم قالوا لما حكمت الرجال إن الحكم إلا لله فقال كلمته المشهورة كلمة حق أريد بها باطل رواه مسلم وسموا حرورية أو حرورية لانحيازهم بمنطقة يقال لها حروراء بعد رجوعهم من صفين وكان عددهم اثني عشر ألفا وقد ناظرهم علي وابن عباس فرجع بعضهم وقاتل بقيتهم في النهروان وقتل بقيتهم في النهروان وقد افترقت الخوارج إلى عدة فرق يجمعهم القول بتكفير علي وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأصحاب الجمل ومن رضي بالتحكيم أو صوب الحكمين وتكفير صاحب الكبائر والقول بالخروج على الإمام إذا كان جائرا ويرون ذلك حقا واجبا واتفق على قتالهم اتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث صفحة 82 وثمانين ومئتين Kemudian perkataan penulis rahimallah wal khawarij murraq. Kata al khawarij itu jamak dari kharijah. Berasal dari kata al khuruj anis Keluar dari sesuatu dan meninggalkan at jalan. Di antaranya adalah penggunaan kata al-khuluj anit keluar dari jalan itu al-inhiraf anhu yumnatan wa yusra. Berpaling dari jalan itu ke kanan dan ke kiri. Sedangkan di dalam istilah syariat al khawarij itu adalah setiap orang yang memberontak kepada pemimpin yang hak yang telah sepakat atasnya al-jamaah. Mereka dikenal dengan atau yang dikenal dengan penamaan ini adalah sekelompok orang yang dahulunya berada di barisan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang bersamanya dalam perang Siffin. Kemudian diajak untuk menerima yang namanya at-tahkim dan mereka kemudian berkata, "Kenapa kamu berhukum kepada orang Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Maka disitulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan suatu kalimat yang terkenal dia berkata kalimatu haqqin urida biha batil. Itulah kalimat yang benar tetapi yang diinginkan dengannya adalah kebatilan sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Dan mereka juga dinamai dengan al Hururiyah atau Al-Haruriyah. Dikarenakan mereka berkumpul di satu tempat yang namanya Harura setelah kembalinya mereka dari Siffin. Dan jumlah mereka ada 12.000 yang kemudian mereka ini didebat oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sampai sebagian mereka rujuk dan sisanya diperangi di Nahrawan. Kemudian beliau hafizallah mengatakan bahwasanya Al-Khawarij ini telah terpecah menjadi beberapa pecahan-pecahan yang mana mereka semua terkumpul dalam keyakinan yaitu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, mengkafirkan Utsman bin Affan radhiyallahu an dan juga yang ikut dalam perang Jamal dan siapa saja yang merubai at-tahkim atau yang membenarkannya yang membenarkan al-hakamain dua orang yang diutus dalam uh, berunding ya, dalam penetapan hukum tersebut dan juga mengkafirkan pelaku dosa besar dan meyakini pemberontakan kepada penguasa ketika penguasa tadi berbuat kezaliman dan menganggapnya sebagai suatu kebenaran yang wajib dan telah sepakat untuk memerangi mereka para imam-imam agama ini dari kalangan sahabat, at-tabi'un dan orang-orang setelah mereka. Bisa kalian lihat dalam uh, Majmu' fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di jilid yang ketiga halaman 282.